السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan berupa kenikmatan yang sangat kita syukuri berupa nikmat iman dan Islam ya. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita sampai detik ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in tabi'ut tabi'in dan kepada kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam ya, yang di kesempatan ini insyaallah masuk di hadis yang ke-170 masih dalam kitab Al-Janaiz ya, masih seputar uh, pengurusan jenazah. Dan di antaranya di antara pengurusan jenazah tentunya adalah uh, mensolatkan jenazah ya. Dan di ke, di hadis ke-170 menjelaskan tentang posisi imam ketika mensolatkan jenazah di posisi manakah dari bagian jenazah maka ini dijelaskan di hadis yang ke-170 dari kitab Umdatul Ahkam ya tentu yang sudah kita ketahui posisi jenazah laki-laki adalah di posisi kepala jenazah ya, di posisi kepala jenazah sebagaimana ini disebutkan dalam hadis ya di mana Anas bin Malik radhiyallahu an beliau mensolatkan uh, jenazah laki-laki di bagian kepala kemudian ketika didatangkan kepada beliau jenazah yang perempuan beliau mensolatkan jenazah perempuan sementara posisi beliau di tengah jenazah perempuan. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya mungkin uh, ringkasnya di awal kita sebutkan. Hadisnya an Samurah bin Jundub bin qal Sallaitu صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في wasataha Rawahu al-Bukhari wa Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku salat bersama atau aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam alam imra'atin matat fi nifasiha uh, mensolatkan jenazah seorang wanita yang wafat karena atau wafat ketika beliau nifas faqama wasataha maka Rasulullah pun sebagai imam dari salat jenazah atau mensolatkan jenazah seorang perempuan beliau berdiri di tengah-tengahnya jadi posisi mensolatkan jenazah perempuan itu imam ada di tengah jenazah. Ada di perut, bagian perut. Di bagian tengah. Adapun kalau jenazahnya laki-laki, sebagaimana tadi kita sebutkan, maka posisi imam ada di bagian kepala jenazah. Ini jangan sampai kembali. Perlu kita ketahui apakah ini jenazah laki-laki ataukah perempuan. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan tentang jenazah yang disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat jenazah adalah seorang sahabiah, seorang wanita yang wafat dalam nifas, ya, yang wafat dalam nifas. Ya, berarti ini menunjukkan kepada kita kata Syekh uh, eh, Salih Fauzan Fil الحديث dalilun ala anna syahid إذا lam yakun syahidan ma'rakah fa innahu yu'amalu mu'amalatal Ketika uh, seseorang wafat uh, dalam kondisi syahid namun syahidnya bukan syahid dalam medan perang maka dia uh, diperlakukan sebagaimana jenazah umumnya ya dimandikan, dikafani ya. Maka ini sebagaimana Jenazah umumnya demikian. Sekalipun status fahalanya adalah status fahala syahid, ya, sebagaimana disebutkan dalam uh, sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang nifas atau wafat karena nifas. Dari hadisnya Sofwan bin Umayyah, Rasulullah bersabda at-ta'unu syahadatun wal gharaqu syahadatun wal batnu syahadatun wan nufasa syahadatun. Rasulullah bersabda tentang syahidnya orang-orang yang wafat pertama karena ta'un. Ini juga wafatnya ta'un karena wabah ta'un yaitu syahid. Kemudian karena gharq, karena tenggelam juga statusnya syahid. Kemudian sakit perut juga syahid. Kemudian yang terakhir an-nufasa. Wanita-wanita yang wafat ketika nifas ini uh, syahid Sekalipun statusnya sebagai syahid namun bukan berarti diperlakukan sebagaimana syahidul ma'rakah. Ya, maka kalau syahidnya bukan di medan perang maka status uh, pengurusannya seperti jenazah yang lainnya yang tidak wafat di medan perang. Karena ada perbedaan dalam pengurusan jenazah yang wafat di medan perang. Mereka tidak dimandikan ya, dan tidak dikafani. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadis yang ke-170 tentang posisi uh, imam dalam mensolati jenazah ya. Kita ulang kembali bahwa posisi imam ketika jenazahnya laki-laki adalah di bagian kepala, ketika jenazahnya perempuan maka posisi imam berada pada bagian tengah jenazah. Ya, kemudian makmum di belakang. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-171. Hadis ke-171 dimasukkan oleh beliau eh, oleh muallif kepada bab uh, babun fi tahrimit tasakhuti bil fi'li wal qaul. Ya. Yeah. Bab tentang haramnya tasakhut, eh, menampakkan kekecewaan bil fi'li wal qawli dengan perbuatan maupun ucapan. Kekecewaan atas apa? Kekecewaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala berupa wafatnya orang yang dicintai. Ya, maka tidak boleh kita menampakkan kekecewaan ya, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan ucapan mungkin dia mengatakan kenapa uh, suami saya meninggal padahal dia adalah orang yang baik. Ya ini menampakkan satu kekecewaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Menangisi dengan tangisan yang kencang, ya, meraung-raung. Ini satu hal uh, pelampiasan dari kekecewaan dan ini adalah perbuatan yang terlarang ya. Bahkan dalam hadis yang nanti akan kita baca juga ini termasuk di antara dosa besar ya. Dan perbuatan orang-orang jahiliyah Taib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ke-171 An Abi Musa Abdullah bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqqati Rawahul Bukhari wa Muslim Dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un berlepas diri minas saliqati wal haliqati wasyaqah dari orang-orang yang saliqah haliqah syaqah ini semua adalah perbuatan yang dilakukan ketika musibah kematian datang kepada seseorang ya padahal ketika seseorang ditimpa musibah berupa wafatnya orang yang dia cintai apakah dia putranya apakah dia orang tuanya ataukah dia pasangan hidupnya maka hendaknya dia bersabar ya hendaknya dia bersabar dan dengan sabar dia akan mendapatkan fahala lawannya ketika dia tidak bersabar justru dia menampakkan perbuatan yang tadi disebutkan saliqah haliqah syaqqah maka justru dia akan mendapatkan dosa bahkan itu termasuk di antara dosa besar Saliqah apa itu as-saliqah? Saliqah adalah allati hiya allati tarfa'u sautuha saut indal musibati bin niyahah ya. Allati tarfa'u sautaha indal musibati bin niyahah. Saliqah adalah seorang wanita ya, yang mengangkat suaranya ketika ditimpa musibah. Ya. Mengangkat suara dengan dakwal jahiliyah dengan ucapan-ucapan yang tidak bagus ya yang mengarah kepada mengindikasikan kepada kekecewaan terhadap apa yang terjadi ataukah itu Salikah mengangkat suara dalam rangka menangisinya dan meraung-raung ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang-orang tersebut ya. dan ini menunjukkan dosa besar akan hal demikian atau dia menyebut-nyebut uh, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang ya dia disebut-sebut kebaikan orang baik kenapa meninggal cepat ya orang ter, orang ini orang yang uh, ya kenapa duluan meninggal ya? ya ini ini satu hal yang menunjukkan akan kekecewaan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Harusnya dia menerima dengan lapang dada ketika pun bersedih maka dia tidak mengucapkan hal-hal yang berbau kekecewaan ya. harusnya demikian atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kekecewaan ini satu hal yang tidak diperkenankan saliqah wal haliqah haliqah adalah allati tahluku syaroha indal musibah yang memotong rambutnya ketika musibah datang kepada dia. Ini seorang wanita. Kenapa tadi disebutkan saliqah, haliqah dan terakhir juga syaqah. Syaqah itu allati tashuqqu thawbuha 'inda musibah yang merobek bajunya ketika musibah datang. Ini kenapa disebut dengan, disebutkan dengan wanita semuanya, ya. Tidak ada haliq, saliq, syaq. Enggak ada, tapi semuanya dalam bentuk perempuan muannats karena umumnya yang terjadi niyaha atau meratapi wanita, meratapi mayit atau dia menampakkan kekecewaan terhadap musibah yang datang umumnya itu terjadi pada wanita makanya disebut dengan oleh eh, disebutkan oleh Rasulullah sebagai eh, saliqah haliqah syaqqah semuanya dalam bentuk perempuan sekalipun bukan berarti kalau yang hal ini terjadi pada laki-laki kemudian dia tidak berdosa bukan sama-sama uh, dosa eh, sama-sama ini hal yang dilarang uh, terhadap laki-laki maupun perempuan ya namun karena seringnya terjadi hal ini pada wanita maka disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan uh, bentuk uh, muannats ya, atau wanita Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seharusnya uh, dilakukan oleh seseorang ketika ditimpa musibah adalah bersabar. Ya, adalah bersabar. Sekalipun dia bersedih tentunya, bersabar bukan berarti tidak ada uh, rasa sedih. Ya. Ketika seseorang bersabar mungkin hatinya tetap bersedih. Namun sekalipun dia bersedih maka hendaknya dia tidak melakukan atau menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itulah sabar. Ketika kita apa yang dimaksud dengan sabar atau indikasi indikator sabar itu apa? Ya. Maka indikator sabar itu ketika musibah datang dia tidak melakukan hal yang diharamkan dari tasakhut, ya, dari Uh, menampakkan kekecewaan dengan apapun itu, dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan perbuatan hati. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan as-sabru huwa habsul lisan 'ani syakwa ila ghairillah. Sabar adalah menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbuatan lisan wal qalbu anit tasakhut dan menahan hati dari kecewa. Beda kecewa dengan sedih. Wal jawarihu anil latami wa syaqqi thiyabi wa nahwiha. Dan menahan perbuatan ya jawarih anggota badan dari melakukan latam memukul-mukul ya Biasanya orang mukul-mukul wajah, mukul-mukul dada, ya, mukul-mukul kepala, ya, jambak-jambak rambut, orang yang uh, ditinggal oleh orang yang dicintainya sering terjadi demikian dan itu umumnya dilakukan oleh atau terjadi pada wanita. Atau hal yang semisalnya mungkin bukan itu mukul-mukul lantai ya uh, apa jeduk-jedukin kepala ke tembok ya. bisa jadi seperti itu ya nendang-nendang e, berontak ya bahkan orang sudah e, megangin dia tetap berontak ya ini ini semua termasuk kategori kepada uh, tidak menahan dirinya dari dari dari hal-hal yang tadi atau dari berontak ya. Maka ini tidak dikategorikan sebagai sabar. Karena sabar itu menahan, kata kata Ibnu Qayyim. as dalam bahasa pun, secara bahasa pun artinya adalah al-habsu, menahan. Ya. as secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Ya. Dan secara syar'inya apa maknanya? Adalah al-habsu an anil lisan ah, al habsul lisan an syakwa ila ghairillah menahan lisan untuk mengeluh kepada selain Allah menahan hati dari kecewa menahan anggota badan dari melakukan latom mukul-mukul dan lain sebagainya ini namanya sabar kalau seandainya ada orang yang ditimpa musibah dengan wafatnya seseorang, mungkin boleh jadi salah satu musibah. Kemudian dia melakukan salah satu dari yang tadi kita sebutkan, apakah dengan lisan tidak dijaga. Dia mengeluh ke sana kemari. Ataukah dengan tangisan yang kencang? Ataukah dengan pukulan tangan dan yang lain sebagainya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tidak bersabar. Dan sabar itu letaknya kali pertama di mana musibah itu datang. Ya. Bukan setelah sehari dua hari dia reda kemudian oh iya sabar saya sabar. Padahal hari pertama dia ngamuk-ngamuk. Yang dianggap dia bersabar atau tidak adalah ketika di mana musibah itu datang kepada dia. Bukan setelah beberapa saat lamanya dia sudah mulai reda, bukan. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di mana uh, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrin ya bimra'atin tabki fil qabri ya. Rasulullah melewati seorang wanita, seorang ibu-ibu yang sedang nangis di kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu tanpa melihat ke belakang, tanpa mengindahkan suara siapa. Saking sedihnya karena ditinggal oleh anaknya, putranya. Dia mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi. Dia malah ngusir orang yang bicara. Dan yang bicaranya ternyata Rasulullah. Dia mengatakan pergi. Ilaika in, inna kalam tu sabi musibati. Kamu tidak diberikan musibah, tidak ditimpa musibah seperti musibahku ini. Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepadanya, innahu rasul. Yang tadi nasihatin kamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu langsung kaget. Kemudian langsung pergi ke, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menyampaikan akan ketidaktahuan bahwa yang tadi mengucapkan adalah engkau ya Rasulullah. Tidak tahu. Meminta uzur. Kemudian Rasulullah mengatakan Innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah orang dikatakan sabar adalah ketika kali pertama dia ditimpa musibah. Musibah datang dia langsung menahan diri dari semua tadi dari menampakkan kekecewaan dengan berbagai jenisnya, apakah lisan, perbuatan atau hati. Itu namanya sabar. Tapi kalau seandainya dia begitu ditimpa musibah langsung ngamuk di hari pertama, ketika mendengar langsung ngamuk, begitu sudah lama dia reda. Apakah itu kategori sabar? Ya. Kalau kita lihat kepada hadis ini tidak. Tidak ada kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu di awal ketika dengar musibah. Kalau tidak dengar musibah, eh, kalau kalau sudah eh, berlarut-larut baru dia reda, ini satu hal yang biasa. Dengan eh, berjalannya waktu sesuatu sesuatu itu akan terlupakan. Maka dia sabarnya bukan karena dia menahan hawa nafsu untuk melampiaskan, tetapi karena sudah terlupakan dari musibah. Ya. Maka bukan kesabaran, yang ada. Dia reda dari ngamuk-ngamuk itu bukan kesabaran, bukan atas dasar kesabaran, tapi atas dasar sudah mulai lupa. Nah, kalau dia dianggap sabar adalah ketika musibah datang langsung dia dia dengar langsung tetap dia uh, sedih sekali tapi tetapi menahan diri tetap tenang. Nah, maka ini orang yang dianggap sabar dan kaum muslimin Bapak Ibu uh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama Ibn Taimiyah ya, juga demikian Syekh eh, Al-Utsaimin beliau menyebutkan bahwasannya yang wajib adalah sabar. Hukum sabar adalah wajib. Hukum sabar adalah wajib. Artinya ketika dia tidak menahan dari perbuatan yang dilarang berarti dia dosa. Ya ketika musibah datang kemudian dia tadi menampakkan kecewaan dengan segala macam jenisnya maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia menang, mer, uh, tidak melakukan kewajiban berupa kesabaran. Ya. Kemudian di atasnya sabar ada ridho. Ridho itu hukumnya mustahab Hukumnya mustahab, dianjurkan. Kenapa? Karena tingkatan ridho itu di atas sabar. Tingkat kesulitannya di atas sabar. Kalau sabar, dia masih bersedih tetapi dia bisa menahan diri dari melakukan dosa berupa niyahah, meratapi. Meratapi kepergian seseorang. Tapi kalau ridho, ah, bagi dia musibah ini datang ya ini musibah wafatnya seseorang tetapi tidak membuat dia sedih berlarut-larut tidak ya, bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan orang yang ridho terhadap musibah itu adalah orang yang ketika ada dan tidak adanya musibah kondisinya sama saja ya, kondisinya sama saja sudah tercermin pada dirinya uh, kebaikan seorang mukmin di mana yang disebutkan oleh Rasulullah in asabat hudra sabara kana khairun lahu ya wa in asabat sarra syakara kana khairun lahu kalau ditimpa musibah dia bersabar itu baik ya dia tidak melakukan uh, niyahah ratapan terhadap musibah ketika pun diberikan nikmat dia bersyukur ini baik nah, ini seorang yang ridho maka orang yang ridho itu pasti sabar orang yang ridho itu pasti sabar tapi kalau orang sabar belum tentu ridho ya. karena kalau orang ridho hatinya saja tidak sampai uh, membuat uh, tidak sampai membuat hati, musibah itu tidak sampai membuat dia bersedih dengan berkepanjangan. Ya. Namun eh, apalagi dari dari menahan diri melakukan uh, eh, niyaha, maka tentunya tidak mungkin karena dia hatinya saja sudah merasa tenang sekalipun musibah datang. Tapi kalau orang sabar, dia bisa menahan diri dari perbuatan niyaha, namun boleh jadi hatinya tetap sedih. Tapi dia tidak tidak melakukan niyaha. Ya, itu yang tadi kita sebutkan. Dorbul khudud atau uh, haliqah, saliqah, syaqah ini semuanya perbuatan yaha. Ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis yang ke-174 ini adalah hadis yang berbicara tentang uh, materi yang sama dengan hadis 171. Sekalian kita baca ya. Mana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang darab darabal khudud, ya. Memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyub, merobek-robek uh, juyub, jaib, apa saku, wa da'a bid'awal jahiliyah dan uh, menyeru-nyeru sebagaimana seruannya orang-orang jahiliyah ketika ditimpa musibah. Ya. tadi. Ya, ini bagian daripada perbuatan niyahah. Tadi eh, disebutkan juga ya. Intinya perbuatan semua perbuatan yang menampakkan kekecewaan dengan perbuatan ya maupun dengan lisan atau dengan hati ya, mungkin mungkin hati itu merasa kecewa ya. Maka ini semuanya masuk kategori niyaha. Ya, masuk kategori niyaha. Ya. Dan di situ Rasulullah SAW maka mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Maka ketika ada ucapan laisa minna maka ini salah satu indikator bahwa orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan setelahnya seperti di sini laisa minna bukan dari golongan kami man orang yang dorobal hudud, mukul-mukul pipi dan seterusnya ini tanda kalau itu adalah perbuatan dosa besar ketika ada laisa minna atau la yu'minu ahadukum ya ini tanda kalau perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar Kata Syekh Saleh Fauzan, "Alladhi yajza'u 'inda wafati mayyit, 'inda wafati mayyitihi yusabu bi'uqubataini." Orang yang merasa kecewa dengan wafatnya eh, orang yang dia cintai, maka sejatinya dia ditimpa musibah dengan dua hal. Ya. Pertama, uqubatul jaz'i wat tasakhut. Ya. Berupa uh, musibah berupa jaza' wa tasakhut ya. Berupa perbuatan uh, uh, balasan dari perbuatan itu, dari perbuatan dari perbuatan niyahahnya, kekecewaannya, pelampiasan kekecewaannya. Ini sudah uh, ukubah tersendiri bagi, bagi dia, hukuman tersendiri bagi dia. Ya. Ini berat bagi dia. Perasaan seperti itu berat ya. Belum lagi dosanya berat. Itu yang pertama. Wasaniyah, annamaitahu rah. Yang kedua, sekalipun dia sudah meraung-raung, nangis, ngamuk-ngamuk, jenazahnya tetap mati. Enggak kembali. Maka itu pun penyiksaan bagi dia. Maka ah, hendaknya orang yang bisa menahan diri, ya, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah maka sejatinya musibahnya hanya satu. Apa? Kepergian orang yang dicintainya saja. Tapi kalau orang yang tidak bersabar, maka sejatinya dia mendapatkan dua penyiksaan sekaligus, penyiksaan kepergian orang yang dicintai dan penyiksaan berupa penyesal berupa e, pelampiasan kekecewaannya tersebut dengan uh, dengan mendapatkan dosa. Ya, ini satu hal yang tentunya kita tidak inginkan. Nauzubillah ya. Dan perbuatan itu uh, dikategorikan sebagai perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi uh, niyaha itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Meratapi orang yang mati itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan uh, di antara kebiasaan orang jahiliyah dahulu ketika ada keluarganya mati dia nyewa orang yang khusus untuk nangis. Dahulu demikian orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada anaknya, suaminya, istrinya meninggal, dia nyewa orang, nyewa jasa orang supaya nangis. Ya. Ini lebih ekstrim lagi, bukan dianya yang saja yang nangis, tapi ambil orang supaya membuat suasana sedih dengan tangisan-tangisannya. Dan ada jasa seperti itu. Ya. Semoga ini nggak terulang. Ya, sampai sedemikian rupanya. Sekalipun perbuatan niyahah ya, ini masih tetap ada sampai sekarang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Malik Abu Malik al ashari Rasulullah bersabda fi ummati arba'un fi ummati min amril jahiliyah ada empat hal yang ada pada umatku dan yang itu dilakukan di zaman jahiliyah empat perkara jahiliyah ada pada umatku ada ada empat yang pertama layat yatruk uh, uh, uh, dan umatku tidak meninggalkan itu semua empat. Ya. Artinya sebagian umat Nabi Muhammad SAW masih ada yang melakukan hal itu perkara jahiliyah. Tidak semuanya ya. Bukan semua ya. jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud adalah jahiliyah kepada person bukan kepada keseluruhan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab. Ya. Sombong dengan dengan uh, ahsab dengan dengan apa namanya nasab. Oh. Dia memiliki uh, merasa nasabnya nasab yang bagus. Sombong. Ya. Kemudian yang kedua wata'nu fil ansab. Ya. Mencela nasab juga ya wal istisqa'u bin nujum meminta hujan dengan bintang wan niyaha ini yang terakhir yang masuk dalam saksi bahasan kita dan perbuatan niyaha niyaha itu perbuatan orang-orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian orang dari kaum muslimin semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka orang-orang yang melakukan hal demikian untuk uh, tidak lagi mengulang perbuatan hal yang sama dan kita pun meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ya berupa ditinggal oleh orang yang kita cintai semoga Allah Subhanahu wa taala eh, berikan keteguhan hati kita untuk kita bisa bersabar terlebih lagi bisa ridho atas apa yang menimpa kita dari musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan uh, di kesempatan ini.